Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, ya. saya kan seorang pedagang. Ya. Iya. Seandainya saya menjual barang kredit menggunakan jasa Adira gimana Ustaz? Adira ini gimana jasanya Pak? Uh, saya saya menjual. Ya. Si bapak yang pembeli ini mau kredit. Ya. Saya sarankan pakai jasa Adira saja. Ya. Dia gitu. datang gitu. ke Adira. Ya. Terus? Jadi saya menerima uang cash dari Adira. Dari Adira. Taib. Kemudian an jual belinya iya. nah. antara bapak dengan pembeli atau pembeli dengan Adira? Ya, saya jual sama si bapak, ya kan si bapak ngutangnya sama oh, Adira. Betul. Gimana hmm. gimana bapak kasah jual iya. belinya? Iya. Ya. uh, bentuk yang ditanyakan oleh Pak Erwin Jazakallah Khair dari Bangko Jambi Jambi bahwa beliau sebagai pemilik barang ketika ada pembeli yang membeli dengan cara kredit ya dia menjual kepada pembeli kemudian pembeli ini datang ke jasa pembiayaan finance adira dan lain-lain umpamanya kemudian jasa finance jasa pembiayaan ini ya mengucurkan uang sebanyak harga barang tunai ini. Kemudian si pembeli membeli membayarkan kepada Pak Erwin atau pedagang atau pemilik barang. Kemudian jasa ini, lembaga jasa ini ya menerapkan sistem bunga atau dia si pembeli harus membayar lebih dari uang yang diberikannya kepada si pembeli. Bagaimanakah hukum jual beli ini dan bagaimana hukum bagi si penjual yang mengetahui ini? Ya. Jual beli bentuk ini ini jual beli bentuk yang tidak dihalalkan dalam Islam. Jual belinya, maaf, maaf, saya ulangi lagi. Jual belinya adalah jual beli yang halal. Saya ulangi. Pembeli dengan penjual ya ini jual belinya halal. Yang tidak halal si pembeli mengajukan pembiayaan atau pinjaman kepada jasa pemberi pinjaman. Karena akad pinjaman dia adalah akad riba. Jual belinya dengan pembeli sah. Tetapi akad dia dengan lembaga jasa pemberi pembiayaan tersebut riba. Karena dia meminjam uang, kita katakan umpamanya satu juta, nanti dikembalikan oleh dia berlebih. Maka ini akadnya adalah akad riba jual belinya dengan pembeli barang tidak masalah. Ya. Akan tetapi sebagai penjual, apakah Anda boleh melakukan ini ketika dia akan membeli dengan cara tidak tunai, lalu Anda Anda katakan kepada dia ajukan pinjaman kepada jasa ini, lembaga jasa ini. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk saling menasehati ad-dinun nasiha. Din adalah nasihat. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya. Kita sebagai seorang muslim, maukah kita melakukan sebuah akad riba pinjam-minjam dengan cara riba? Tentu tidak. Karena kita mengetahui bahwa ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku riba, baik dia sebagai pemakan yang mendapatkan keuntungan ataupun sebagai pihak yang dirugikan dengan memberikan riba, tetap dia dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijauhkan dari rahmat Allah, didoakan kehancuran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Rasulullah tentulah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak menginginkan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah katakan tentang para pelaku riba tersebut sebagai ashabun nar, orang-orang yang berada dalam neraka. Kita tidak mau masuk neraka dan tidak mau dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau dan menginginkan saudara kita masuk ke dalam neraka? dan menginginkan saudara kita terkena dosa yang besar ini, itu tidak sepantasnya dan tidak sempurna keimanan kita dengan cara pandang begini. Dengan demikian, maka tidak dibolehkan kita membantu saudara muslim kita untuk melakukan sebuah dosa. Ya. Akad jual beli Anda dengan dia sah, tapi menganjurkan dia ya, untuk datang ke pihak Andira ini atau pihak lembaga jasa yang lain yang di sana ta'amulnya transaksinya dengan riba, maka ini adalah anjuran, sebuah anjuran kezaliman. Anjuran yang mencelakakan saudara sendiri ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka atas anjuran ini Anda, kita, orang-orang yang menganjurkan orang-orang berbuat riba terkena sanksi dari Allah Subhanahu wa taala melanggar perintah Allah wala taawun wal ismi wal 'udwan. Anda tolong menolong dalam al ismi wal 'udwan. Ya. Padahal bisa Anda anjurkan kepada dia dengan cara yang lain yang halal bukan menjerumuskan dia ke dalam api neraka anda memang mendapatkan untung dengan barang anda terjual untung dunia tapi saudara anda ini mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat maka tidak pantas seorang muslim untuk melakukan hal ini dan bila telah terlanjur semoga hendaknya segera bertobat kepada Allah Jalla fi'ula dan tidak melakukannya lagi bisa Anda berikan solusi lain kepada dia. Seperti umpamanya, dia Anda jual kepada dia dengan cara tidak tunai. Ya, seperti ditanyakan oleh Ibu Eni tadi. Pemilik barang jual dengan tidak tunai. Memang Anda akan lebih repot. Tetapi kan ada imbalan, yaitu harga menjadi lebih tinggi. Kemudian bisa juga barang tersebut menjadi dijaminkan, diagunkan kepada Anda lagi. Ya. Bila suatu saat dia tidak mampu membayar karena lalai, ya, maka bisa Anda tarik dan kemudian Anda jual, kemudian uh, Anda tutupi hutangnya dan sisanya kembalikan kepada dia. Atau kalau tidak, anjurkan dia ya untuk mencari pembiayaan yang lain yang dihalalkan oleh Allah. Bagaimana bentuknya? Mungkin Anda bisa bekerjasama dengan sebuah Eh, lembaga ataupun pribadi yang menginginkan keuntungan yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya minta pem calon pembeli tadi ya untuk mendatangi seseorang. Ya. Orang ini pemilik uang ini membeli tunai kepada Anda. Kemudian barang itu dijual dengan cara tidak tunai oleh dia kepada pembeli tadi. Ya, setelah barangnya dimiliki, dia jual, dan dia jual tunai mendapatkan keuntungan dari sisi itu. Anda lepas dari risiko dan mendapatkan keuntungan jual beli tunai dan saudara Anda juga mendapatkan keuntungan dengan jual beli tidak tunai. Dan pembeli pun mendapatkan hajahnya, kebutuhannya tertutupi dan dia keluar dari unsur riba. Ya, ini memang saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan hendaklah kaum muslimin, jangan kita berpangku tangan dan pasrah dengan keadaan. Wah, kalau begini susah hidup dalam Islam tidak kita temukan orang yang meminjamkan dengan tanpa riba. Memang tanpa riba tidak ada temukan umpamanya susah sekali umpamanya. Tapi yang ingin keuntungan dan laba masih ada dengan cara jual beli tidak tunai tadi. Ya. Maka daripada Anda melakukan riba tadi, bentuklah sebuah komunitas ataupun pribadi yang memiliki modal untuk melakukan cara jual beli dengan demikian semuanya menjadi halal, menjadi tenang dan semuanya dari, oleh Allah Subhanahu wa taala.